Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai al-qiyas. Dan sudah kita selesaikan bahwasanya qiyas itu memiliki empat rukun sehingga qiyas itu bisa terwujudkan dan inilah yang disebut dengan kias al-illah, kias yang paling kuat. Rukun tersebut atau empat rukun tersebut apa saja, Hasan? Al-fara' Al-illah Apa? Apa? Halo Pak, antum. Al-aslu. Al-asl, ulangi al-asl. Al-asl. Al-fara. Al-fara. Al-illah. Al-hukm. Empat itu dihafal. Empat rukun untuk melakukan kias. Al-asl, al-fara, al-illah, al-hukum. Hukum. Nah, barakallahu fikum karena hukum tersebut akan senantiasa berputar ada ataukah tidak ada hukum tergantung dengan apa? illahnya. Kaidahnya apa Ibnu Umar? Ya wujudan wa adaman ahsan. Al-hukmu dairun illatihi wujudan wa adaman. Hukum berputar sesuai dengan sebab dan alasannya. Ada hukumnya ataukah tidak ada hukumnya tergantung dengan sebab alasan tersebut. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Faslun qala al-imam Al-Amriti rahmatullah alaih La hukma qabla bi'tsatir rasuli bal ba'daha bi muqtadad dalili wal aslu fil asya'i qabla syar'i tahrimuha la ba'da hukmin syar'i bal ma ahalla syar'u halalnahu wa ma nahana anhu haramnahu wa haythu lam najid dalila hilli syar'an tamassakna bi hukmil asli mustashabina mustashibina al asla la siwahu wa qala qaumun didda ma qulnahu ay asluha tahlilu illa ma warad tahrimuha fi syar'i fala yurad nah ini nanti berkaitan masalah dua kaidah penting di dalam masalah na'am barakallahu fikum usul fikih yaitu al asl fil adah al ibahah kembalinya kepada na'am barakallahu fikum al qaidul fikhiyah namun disinggung di sini karena ada keterkaitannya na'am barakallahu fikum yaitu al asl fil adah al ibahah hukum asal ada tradisi paham ya itu boleh-boleh saja hatta ya'tiya dalil ala tahrimiha paham ya hukum asal tradisi itu boleh-boleh saja hingga datang dalil yang mengharamkannya itu kaidahnya ingat ya al asal fil adah al ibahah hatta ya'tiya dalil ala tahrimiha mafhum nah itu yang pertama yang kedua al asal fil ibadah tahrimuha hatta ya'tiya dalil ala syar'iyatiha Paham? Kalau hukum asal ibadah itu malah haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Sekarang antum sholat ibadah bukan? Ibadah sholat duhur lima rakaat, haram enggak? Haram karena enggak ada dalilnya. Apa maksudnya? Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Jadi dua hukum asal ini antum perhatikan baik-baik ya, jangan sampai keliru ya. Al asl fil 'adah al ibahah hatta ya'tiya dalil ala tahrimiha. Hukum asal adat istiadat atau kebiasaan itu boleh-boleh saja sehingga datang dalil yang mengharamkannya. Nah, contohnya antum misalkan barakallahu fikum lewat di depan orang di kampung misalkan antum menyapa. Itu tradisinya atau adatnya kan orang menyapa. Itu boleh enggak menyapa? Boleh walaupun dengan salam atau dengan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, awa, nah diperbolehkan cuman kalau seandainya tradisi itu walaupun terkenal di masyarakat tapi tradisi yang berseberangan dengan syariat seperti acara ritual bid'ah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj atau yang semisalnya haram hukumnya. Karena apa? Karena datang pengharamannya mengenai haramnya bid'ah, mahum seperti itu. Kemudian hukum asal ibadah itu al-asl fil ibadah apa? muharramah diharamkan hatta ya dalil ala syar'iyyatiha. Hingga ada dalil pensyariatannya, mahum. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau misalkan ana ini memperingati Maulid Nabi ibadah ini, haram nggak? Karena nggak ada dalilnya. Walaupun dia niatkan ibadah haram, nggak ada dalilnya. Nah, kecuali kalau datang dalil, na'am silakan. Mafhum soalnya? Ya? Jadi dua hukum asal tadi itu dihafalkan. Coba diulangi Abdurrahman yang pertama apa? Kaidahnya di Ya, al-asal fil 'adah ibahah. Ah, hatta ya'tiya dalil ala tahrimiha. Paham ya ala tahrimiha. Kaidah yang kedua Nah, nanti Arabnya dihafal nanti ya. Nah, barakallahu fikum alamnya ah, Arabnya nanti dihafal, nanti disebutkan secara globalnya. Cuman ana sebutkan sebelum apa? Sebelum Nah, barakallahu fikum kita masuki karena mungkin beda lafaznya sedikit enggak masalah. Al asl fil adah ibahatun. ya ya'tiya dalil ala tahrimiha. Hukum asal adah tradisi atau adat istiadat itu boleh-boleh saja hingga datang dalil yang mengharamkannya. Berarti kalau ada pengharamannya berarti enggak boleh walaupun itu tradisi. Walaupun itu adat. Mahum salah ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, nah kaidah yang kedua al asl Nah barakallahu fikum fil ibadah muharramah hatta yatiyad dalil ala syar'iyatiha. Hukum asal ibadah itu diharamkan hingga datang dalil pensyariatannya. Mahum. Nah, oleh karena itu Al-Imam Sa'di rahmatullahi alaih menyebutkan dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah wal aslu fi adatinal ibahah hatta yad hatta yaji asariful ibahah. Paham ya? Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Hukum asal ada tradisi itu boleh-boleh saja hingga datang dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Paham? Untuk masalah ibadah bagaimana? Wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghair ladzi fi syar'ina madhkuru. Wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghair ladzi fi syar'ina madhkuru. Setiap perbuatan ketaatan ibadah itu mahdzur, diharamkan. Nah, yang apa? Khairul ladzi fi syar'ina madhkuru, yang tidak disebutkan dalam syariat kita. Paham itu ya? Naam. Jadi pantun puisi tadi itu penting sekali dan nanti akan kita lewati dalam kuadrat fikhiyah. Naam, pantun yang pertama mengenai adat anak ulangi lagi, wal aslu fi adatinal ibahah hatta yadi'a sariful ibahah. Hatta yadi'a sariful ibahah. Hukum asal tradisi itu boleh-boleh saja hingga datang dalil yang memalingkan dari pembolehan. Oh, tradisi kita di sini kalau ada orang meninggal dunia, itu nanti tahlilan. Sehari, dua hari, tiga hari tahlilan katanya. Nah, boleh nggak kita ikuti itu? Nggak boleh. Karena apa? Karena memang ada pengharamannya, haramnya bid'ahan itu. Mahfum ya insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Naam. Untuk yang ibadah bagaimana? Barakallahu fikum wa kullu fi'li ta'atin mahdzuru ghairul ladzi fi syar'ina madhkuru. Ulangi. Ahsan. Wa kullu fi'li ta'atin mahdzuru ghairul ladzi fi syar'ina madhkuru. Artinya setiap perbuatan taat itu haram hingga apa? kecuali yang datang dalam syariat kita. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Mafhum insyaallah? Mafhum? Ya, nanti kalau kurang disempurnakan sebagiannya, nah menyempurnakan sebagian yang lainnya. Naam. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, "Hadhihi mas'alatun tanaza'an nasu fiha." Ini adalah permasalahan yang manusia itu berselisih di dalamnya. Wa huwa niza'un la ta'ila tahtahu. Tapi perselisihan yang tidak ada apa? Yang tidak ada faedahnya. Naam, seringnya la ta'ila tahtahu maksudnya itu perselisihan yang istilahnya itu apa? Enggak ada ujungnya, enggak ada faedahnya. Nah, sebagaimana disebutkan oleh ulama apa? Tawilu dail qalilun nail. Ekornya panjang sekali, hasilnya masih sedikit. Nah, sebagaimana perselisihan mengenai roh, kita lewat berkali-kali ya. Roh itu apa sih? Roh itu apa? Bentuknya kayak apa? Jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Perselisihan sampai lebih daripada ratusan akwal, ratusan ucapan pendapat itu semuanya ujung-ujungnya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal ilm, ma utitu minal ilmi illa qalila." Artinya mereka bertanya kepada tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Rabbku sudah selesai. Enggak ada yang tahu. Paham ya? Ini termasuk perselisihan yang disebut para ulama tawilud dail qalilun nail. Dail itu ekor, nail itu hasilnya. panjang lebar perselisihan ujung-ujungnya gitu tadi. Ujung-ujungnya apa? Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kita lihat. Wahia halil aslu fil asya' al-ibahah awil aslu fil asya' at-tahrim ini. Perselisihannya apa? Apakah hukum asal sesuatu perkara itu boleh ataukah hukum asal sesuatu perkara itu haram? Maksudnya tradisi atau adat ya. Boleh atau haram hukum asalnya? aunakul naqul innahu la hukma li asya' atau kita katakan enggak ada hukumnya aslinya. Kita nggak bisa menghukumi tradisi, nggak bisa menghukumi adat katanya. Ya'ni la naqul mamnu'atun wa halalun. Maksudnya kita tidak bisa mengatakan tidak mengatakan apa? mamnu' dilarang, tidak pula mengatakan boleh. Paham ya? Ngam qabala bi'satir rasul. Sebelum diutusnya rasul. Jadi yang mereka perselisihkan di sini. Apakah hukum asal sesuatu itu boleh ataukah haram? Eh? Kemudian Nah, barakallahu fiikum ada yang mengatakan hukum asal sesuatu hukum asalnya adalah ibah pembolehan. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Ada yang mengatakan hukum asal sesuatu itu haram. Ada yang mengatakan kami enggak bisa mengharamkan, menghalalkan juga. Karena sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Al-jawab aqul jawabannya aku katakan inna hadza bahsun la ta'ila tahtahu itlaqan. Sesungguhnya pembahasan ini Nah, atau sesungguhnya perkara ini adalah pembahasan yang tidak ada apa? Yang tidak ada nah barakallahu fikum faedah di bawahnya. Secara mutlak. Li'annal mas'alata qad madat wa intahat. Karena permasalahan sudah berlalu, sudah selesai, sudah habis. Kok dibicarakan sekarang? Paham belum? Naam. Farrusulu qad bu'itsu min azmanin ba'idah. Maka para rasul mereka sudah diutus sejak apa di zaman-zaman yang jauh. Paham itu ya? Nah, kok sekarang baru dibicarakan, baru diperselisihkan. Lakin huwa jidalun aqliyun awjadahu al-mutakallimun. Perhatikan Bapak ini. Akan tetapi itu adalah perdebatan secara akal yang sumbernya akal yang dimunculkan oleh ahlul kalam, ahlul filsafat. Eh, bagaimana mengenai ilmu filsafat? Naam, la yashfi 'alilan wa la yarwi ghanilan. Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan Nah barakallahu fikum orang yang sakit tidak pula menghilangkan orang yang haus. Enggak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Paham ya? Ilmu yang sangat berbahaya sekali intinya, ilmu kalam itu. Nah barakallahu fikum. Oleh karena itu al-Imam Asy-Syafi'i rahimatullah alaih, beliau memiliki hukum tersendiri buat ahlul kalam. Diapakan hukumannya? Dipukul pakai sendal atau dipukul dengan apa? Pelepah kurma. Kemudian dikelilingkan biar orang pada lihat Akhirnya yang diucapkan pada orang tersebut inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an Sunnah dan justru nah barakallahu fikum mengambil ilmu kalam. Ilmu kalam berbahaya sekali. Ahlu kalam banyak bicara. Paham ya? Kalau seperti ini bagaimana seperti ini bagaimana? Dulu sebelum Allah Taala ada itu apa? Dibahas oleh mereka. Kalau memang benar bumi itu dilapis, setelah bumi kita ini apa? Bentuknya kayak apa? Dibahas juga oleh mereka. Paham ya? Kemudian masalah gerakan tangan kita mulai makan, ngambil sendok atau makan langsung dengan tangan, ngambil nasi, digerakkan sampai ke mulut dibahas juga. Sebenarnya siapa yang menggerakkan itu? Paham lah? Ini bikin orang pusing enggak kira-kira? Jadi perkara yang jelas terang-terangan kalau antum makan, ngambil nasi, kemudian antum masukkan ke mulut, menggerakkan siapa coba? Yang gerakan siapa? Kita Eh kita semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu dibahas. Itu sebenarnya adalah nah barakallahu fikum dorongan dari dalam yang sangat kuat sehingga keluarlah yang namanya gerakan. Paham ya? Ujung-ujungnya pusing orang. Paham ya? Seperti gelas eh, diisi air, pena atau pensil dimasukkan. Kelihatannya bengkok enggak? Bengkok enggak? Nah, kurang apa kayak ini? Allah musta'an, kurang kerjaan. Ini termasuk perkara yang sangat berbahaya ya. Jadi jangan sampai terjun pada ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu filsafat sangat berbahaya sekali. Naam. Nanti bikin orang itu bimbang, bikin orang itu stres, Orang itu enggak yakin gitu ya. Kita lihat. Lihat Liyashghalun nas amma huwa aham. Untuk membuat manusia itu sibuk, eh, tersibukkan dari apa yang lebih penting dari daripada itu. Sawaun au sawaun aradu dzalik, baik mereka menginginkan hal itu am lam yuridu ataupun tidak menginginkan hal itu, ujung-ujungnya itu tadi, membuat orang itu tersibukkan dari apa? sesuatu yang lebih penting. Maksudnya apa? Maksudnya itu sudah enggak sempat lagi menghafal Al-Qur'an wal sunnah karena pikirannya apa? ilmu kalam. Paham ya? Dipikir terus gitu loh. Nah, oleh karena itu yang sering tergelincir dalam masalah asma wa sifat ahlul kalam. Nah, enggak segera terima sebagaimana apa barakallahu fikum datangnya naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah kita lihat berikutnya. Wa li hadza la na'lam anna sahabiyan qala ya Rasulullah ma huwa al-asl fil asya' qabla an tub'atsar rasul. Oleh karena ini, enggak pernah kita jumpai sahabat itu ya bertanya wahai Rasulullah apa hukum asal suatu perkara sebelum diutusnya para rasul? Ada enggak? Enggak pernah dijumpai enggak Abu Bakar wala Umar wala Utsman wala Ali, enggak bertanya seperti enggak ada satupun bertanya. Ya Rasulullah, hukum asal sebuah adat itu apa? Hukum asal ibadah itu apa ya Rasulullah? Enggak ada. Mereka modalnya sami'na wa ta'na. Kalau itu perintah dikerjakan, kalau itu itu sunnah mereka pun kerjakan karena itu yang afdal. Kalau itu haram mereka tinggalkan, kalau makruh itu pun mereka tinggalkan karena itu yang afdal. Paham maksudnya ya? Enggak ada yang tanya, "Ya Rasulullah ini hukumnya makruh atau sunnah?" Enggak ada. Paham ya? Sami'na wa ta'ana. Masyaallah. Oleh karena itu, na'am barakallahu fikum jejaknya atau jalannya para salaf, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan yang setelahnya apa? Aslam wa a'lam wa ahkam. Lebih selamat, lebih tahu dan lebih bijaksana. Paham maksudnya? Ya? Adapun orang-orang belakangan yang mereka mengatakan kita ini lebih bijaksana, lebih tahu daripada para salaf itu keliru. Kalau bijaksana ngapain menanyakan perkara yang tidak pernah ditanyakan para salaf? Maksudnya ya. Nah, Allah mustahil. Kita lihat berikutnya. Famal faedah an na'rifal hukma qabla an yukhlaqa Adam? Apa sih hikmahnya? Faedahnya apa sih? Kita mengetahui apa hukum sebelum diciptakan Nabi Adam? Kan enggak perlu. Dulu sebelum diciptakan Nabi Adam itu Hukum asal tradisi adat itu apa ya hukumnya? Perlu nggak menanya seperti itu? Makanya kata beliau apa? La ta'ila tahtahu. Enggak eh, ada faedahnya perselisihan seperti itu. Nah, kita lihat aja, kita lihat alurnya. Fa nahnu na'lamu fa nahnu na'lamu anna an-nasa la ya'samuna qabla irsalir rusul. Kita semuanya tahu. Manusia itu enggak berdosa sebelum diutusnya para rasul. Oleh karena itu ada yang dikenal dengan ashabul fatrah. Ashabul fatrah itu orang-orang yang hidup yang di zaman tersebut tidak ada rasul di situ. Paham itu ya? Itu nanti na barakallahu fikum di akhirat digabungkan dengan orang-orang yang diimtihan, diuji. Seperti orang-orang anaknya orang kufar yang meninggal sebelum dewasa, paham ya? Kemudian ashabul a'raf tadi eh, ashabul fatrah tadi barakallahu fikum digabungkan, diimtihan, diuji oleh Allah taala. Diperintahkan untuk masuk ke neraka. Kalau taat justru masuk surga. Tapi kalau tidak taat, Allah Taala lebih tahu kalau seandainya dulu mereka hidup dan nah barakallahu fikum melaksanakan kehidupan di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya justru arahnya ke neraka kalau nggak mau masuk neraka. Apa maksudnya ini? Ini imtihan. Nah barakallahu fikum ashabul fatrah mereka nggak dapat dosa karena nggak ada rasul di situ. Dan lihat, di kaunihi ta'ala dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala li alla yakuna linnas nas Allah hujjatun ba'dar rusul agar tidak ada pada manusia Nah, barakallahu fikum sebuah hujjah atas Allah Subhanahu wa taala setelah diutus para rasul. Maksudnya apa? Mereka enggak punya alasan lagi sudah. Karena rasul sudah di hadapan mereka. Sudah diutus para rasul di hadapan mereka sehingga kalau mereka cari alasan enggak bisa lagi. Nah, belum datang kepada kami rasul tidak ada alasan. Sudah datang. Wa hadha huwal muhim annan nasa la ya'samun. Ini yang penting. Intinya manusia itu enggak berdosa. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena memang enggak ada rasul di situ. Paham maksudnya ya? Mahfum salah? Naam. Berikutnya, lakin minan nahyatul aqliyah akan tapi kalau tinjau dari sisi akal, idza kana Allahu qad khalaqa lana asya, perhatikan baik-baik ini. Akan tetapi jika ditinjau dari akal, apabila Allah taala telah menciptakan untuk kita sesuatu perkara atau suatu perkara, walam yanhana anha dan Allah taala tidak melarangnya, fal aslu ibahah ini. Hukum asalnya boleh. Apa maksudnya ya? Allah Taala menciptakan makanan, minuman. Hukum asal kita makan minum boleh nggak? Boleh. Sampai datang dalil yang mengharamkan makanan dan minuman tersebut. Paham belum? Nah, barakallahu fikum misalkan daging babi haram, darah haram, bangkai haram karena ada dalilnya, ya kan? Tapi kalau nggak ada dalilnya bagaimana hukum asalnya makanannya boleh-boleh saja. Antum mau makan timul, katul, paham ya? Getuk, eh? atau istilah yang lainnya intinya makanan-makanan itu boleh-boleh saja nggak ada pengharamannya tapi nggak masalah tapi kalau datang dalil mengharamkan seperti daging babi, darah, haram enggak? Bangkai haram karena Allah Taala berfirman apa? Nah, barakallahu fikum. Hurrima 'alaikumul maitatu wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Idzan apa? Hurrimat 'alaikumul maitata. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad dama wa lahmul khinzir Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ayatnya apa apa apaan yang ini ya, apa ya? Memang ayatnya yang yang ngantuk sebutkan benar. Nah, barakallahu fikum ada ayat satu lagi, inna maharrama inna maharrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Itu ya. Kalau itu benar ya. Na'am barakallahu fikum. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan pada kalian bangkai, darah, daging babi, dan hewan sembelian yang tidak disebutkan nama Allah taala. Nah, itu jelas itu haram. Nah, jadi perlu diperhatikan. Kita lihat di sini. Jadi hukum asal itu kalau Allah taala enggak melarang boleh itu ya. Wa hadza hukmun aqliyun Ini adalah hukum akal tabiat manusia. Jadi kalau enggak ada larangan ya boleh hukum asalnya. Idan fala hajata liniza. Jika demikian enggak perlu lagi diperselisihkan. Kita lihat berikutnya. Alladzina qalu orang-orang yang mereka mengatakan ala selu al-mana', hukum asal tradisi atau suatu perkara itu dilarang. Ini yang mengatakan seperti itu ya. Qalu mereka mengatakan li anna hadza mulkullah karena ini milik Allah. Semua perkara milik Allah bukan? Milik Allah. Wala yumkin an tatasarrafa fi mulkihi bila idnihi fayakunul aslu at-tahrim. Maka enggak mungkin engkau bertindak apa bertindak Eh, atau melakukan sesuatu pada kekuasaan Allah Taala tanpa seizinnya, eh, maka menjadilah hukum asal itu haram. Jadi hukum asal itu haram. Misalkan antum minum air, eh, kemudian makan makanan hukum asalnya haram. Karena itu milik Allah itu loh. Sampai sampai sampai antum izin kepada Allah Subhanahu wa taala atau sampai diizinkan gitu istilahnya. Apa maksudnya ya? Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Lakin aku lahum, akan tapi kita katakan kepada mereka, la yumkin an amtani amma awjadahu Allah baina yaday baina yaday nah baina yadayya biduni man'in. Kata-katakan kepada mereka, tidak mungkin kita menghalang-halangi atau melarang dari apa yang Allah telah wujudkan yang ada di hadapan kita ini tanpa nah barakallahu fikum tanpa larangan. Enggak bisa, enggak mungkin. Nah barakallahu fikum. Wa hadzal qaul ay al asl fil asya'i bah huwa rajih ini. Nah, baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum wa hadzal qaul dan ucapan ini yaitu hukum asal suatu perkara itu boleh-boleh saja ini yang rajih. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Hukum asal tradisi sesuatu perkara itu boleh-boleh saja hingga datang dalil yang mengharamkannya. Mohon insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Wa qauluhu ta'ala, dalilnya ada firman Allah Ta'ala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian. Bayangkan untuk kalian seluruh apa-apa yang di bumi, seluruhnya. Untuk kita. Ya kita manfaatkan enggak masalah. Nah, fikum. Ini dalil yang menunjukkan dunia itu diciptakan untuk kita, bukan kita diciptakan untuk dunia. Jangan terbalik ya. Dunia diciptakan untuk kita, bukan kita diciptakan untuk dunia. Ini dalilnya. Nah, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Nah, barakallahu fiikum. Dzakarahu subhanahu fi ma'radil imtinan wala Naam wala yamtan illa jaizin gitu ya. Nah, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dalam bentuk memberikan apa? Dalam bentuk pemaparan pemberian karunia. Karunia untuk kita semuanya dan tidaklah Allah Taala memberikan karunia atau pemberian kecuali yang diperbolehkan. Paham ya maksudnya? Allah Taala kan mengatakan untuk kalian semuanya, berarti boleh. Kalau seandainya enggak enggak diperbolehkan Allah Taala enggak memberikan itu loh. Naam. Fa kullu ma fil ardi min asjarin wa anharin wa biharin wa ghairiha al ashl fiha al hil. Maka seluruh apa-apa yang di muka bumi ini berupa pohon-pohon, sungai, lautan dan yang selainnya hukum asalnya halal, boleh. apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik hukum asalnya adalah nah hukum asal suatu perkara itu boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Nah, barakallahu fikum. Seperti misalkan antum jumpai pohon, eh, misalkan di rumah antum atau kebun antum ada pohon, ada buah-buahan, eh, mungkin buah yang bisa dikatakan Nah, kalau fikum manis rasanya atau buah mangga atau semisalnya hukum asalnya halal saja. Nah, kalau seandainya ternyata kok masuk dalam kategori memabukkan atau istilahnya nah membuat orang itu mabuk gara-gara buah tersebut itu berarti keluar dari asalan itu. Seperti hukum asal hewan lautan semuanya halal enggak? Halal. Kecuali hewan yang membahayakan. Paham ya? Jadi bukan semata-mata kan hewan lautannya tapi kan membahayakannya tadi itu. Paham belum? Nah, seperti itu kan misalkan hewan laut Eh, babi laut halal nggak kira-kira? Halal. Anjing laut halal. Tapi kalau ada hewan laut kok membahayakan, walaupun itu hewan laut haram karena ilahnya apa membahayakan dari itu. Mafhum? Nah, seperti itu. Kita lihat, wa ala hadza falau atana rajulun batir. Eh, batir. Bitairin, afan. Wa ala hadza falau atana rajulun bitairin. Maka berdasarkan penjelasan ini kalau seandainya datang kepada kita seorang lelaki membawa burung. Eh, tentu burung? Wa akhar bi zahifin dan yang satunya lagi dengan zahif apa zahif itu? Apa zahif? Apa? Bangkai atau bukan? Bangkai atau bukan? Eh? Apa? Merangkak berarti di sini lafadznya sini nanti na barakallahu fikum yang satunya membawa enam <clears throat> membawa dengan merangkak itu. Atau gimana? Eh? Kenapa? <laughs> Saatnya terbang saya merangkak gitu ya. Kita lihat dulu, kita lihat dulu. Faqama rajulun salis maqala hadza kullu haram. Ini semuanya haram. Tadi kalau sini dibilang merangkak enggak tepat penglihatan kita. Wa qama rajulun rabi' Kemudian ada datang lelaki yang keempat, faqala huma halal, dua-duanya halal. Eh, bitairin ini bukan terbang, ini kayak burung. Jadi satunya bawa burung, satunya bawa hewan lain lah intinya gitu ya. Nah, cuman zahif itu hewan apa ya? Kita lihat lagi nanti. Ya. Nah, kemudian apa? Kemudian datang yang orang ketiga mengatakan ini haram, semuanya haram. Datang orang yang keempat, ini semua dua-duanya halal. Fal aslu ma'ar maka hukum asal bersama yang keempat tadi itu. Kenapa? Hukum asal suatu perkara apa? halal. Paham salah ya? Sampai datang yang mengharamkannya. Kita lihat. Qala huma halalun hatta yakuma dalilun 'alal man'i. Dua-duanya adalah halal hingga datang dalil yang menunjukkan atas apa? pengharaman atau larangan tersebut. Mahfuz salah ya? Nah, barakallahu fikum. Wala alam setahu kalau kita telusuri sini kelihatannya bahannya burung. Satunya lagi mungkin hewan lain lah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah. Kita lihat berikutnya. Faswabu an nakul maka yang benar kita katakan, awalan yang pertama, hadal bahsu la ta'ila tahtahu. Pembahasan ini enggak ada ujungnya, enggak ada faedahnya di bawahnya. Li'anal muhimmata fihi intahat. Nah, karena perkara yang penting di dalam sudah sudah selesai sudah. sudah berlalu. Sanian yang kedua, al aslu fi ma khalaqallahu lana wa lam yamna'na minhu al hil. Yang kedua, hukum asal Eh, semua perkara yang Allah Taala ciptakan untuk kita, na'am barakallahu fikum dan tidak ada larangan atau Allah Taala tidak melarang kita semuanya hukum asalnya halal. Paham itu ya? Jadi hukum asal yang Allah Taala ciptakan untuk kita, kemudian Allah Taala tidak melarang kita, maka hukum asalnya adalah halal. Li'annahu karimun azza wajal. Karena na'am barakallahu fikum itu adalah bentuk apa? Itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia. Fa falikaramihi la yuqaddimu li'abatihi syai'an illa wa huwa Maka termasuk bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala tidak mempersembahkan, tidak memberikan kepada hamba-hambanya suatu perkara kecuali yang itu halal untuk mereka. La ya'samuna nabihi yang mereka tidak berdosa dengannya. Mahum? Nah, termasuk bentuk karamnya Allah taala, mulianya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala apa? Tidaklah memberikan suatu Nah barakallahu fikum kepada hambanya kecuali sesuatu yang halal itu loh. Mahfum soalnya ya? Nah barakallahu fikum kesimpulannya. Nah untuk yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini adalah apa? Dua kaidah penting yang perlu antum hafal dan perlu antum ulang-ulang. Nah barakallahu fikum. Enggak masalah kalau enggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Tapi diupayakan nah menghafal dua-duanya Arab dan Indonesianya. Al aslu Nampil asya ibahatun hukum asal suatu perkara tradisi itu boleh-boleh saja. Hatta ya'tiyad dalil ala tahrimiha hingga datang dalil mengharamannya. Mafhum? Kemudian yang berikutnya wal aslu na'am fil ibadah muharramatun hatta ya'tiyad dalil ala syar'iyyatiha. Hukum asal ibadah itu diharamkan hingga datang dalil yang mensyariatkannya. Pantunnya yang pertama adalah wa kullu Nah, yang pertama adalah na'am barakallahu fikum wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Pantun yang berikutnya wa kullu fi'li ta'atin mahdzuru ghairu alladhi fi syar'ina madhkuru. Barakallahu fikum wa Nanti yang belum tercatat disaling apa saling melengkapi dan itu upayakan dihafal barakallahu fikum sebagai maklumat nah sebagai kosakata kosakata yang baru yang nanti insyaallah taala akan mempermudah ketika mempelajari kitab yang selanjutnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi alamin